Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dahu. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani wa azzakumullah. Sebelum kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah yang disyarah oleh Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Setorkan terlebih dahulu hadisnya bismillah. tu'mina billahi wa malaikatihi. Qala an tu'minu billahi wa an tu'mina. Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khayrin wa sharrin. Qala sadaqta. Qala akhbirni an as-sa'ah. Qala akhbirni an al-ihsan. Qala an talida al-amatu wa rabbaha. An ta'budallah. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Qala akhbirni an as-sa'ah. Qala ma عنها الأعلم من السائل قال اخبرني عن انارتها قال ان تلد العنت ورددها وان تموت فات الأعلى العنت لعشائها مقارنه في الدنيا قال ثم انطلق فلبست منيا ثم قال لي عمر اتدري من السائل قلت الله ورسوله اعلم قال فانه جبريل اتاكم يعلمكم دينكم رواه مسلم نعم بارك الله فيكم إن شاء الله تعالى besok Siapa siap antum besok? Siap insyaallah. Saya. Ayo na'am. Besok insyaallah Al-Akh Iqbal insyaallah. Na'am barakallahu fiik. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap penjelasan Al-Arba'in An-Nawawiyah. Sekarang kita masih berada pada pembahasan mengenai beriman terhadap takdir. Sudah kami jelaskan bahwasanya takdir Allah Subhanahu wa taala dikenal dengan sirrullah jalla wa ala. Rahasia Allah Subhanahu wa taala karena sesuatu yang enggak nampak. Takdir itu sesuatu yang enggak nampak. Orang enggak tahu. Orang tidak tahu. Terkadang sudah banting tulang untuk mencari nafkah, biar gajinya banyak, dapatnya cuma segitu saja. Dapatnya cuma yang sudah ditetapkan tadi. Tidak bisa melebihi apa yang dia inginkan karena sudah takdirnya. Yang sering kita dengar ya ini takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sudah kami jelaskan bahwasannya dilarang kita berhujjah dengan takdir ketika melakukan maksiat. Paham ya? Misalkan dinasihati eh, rokok itu haram, khamr itu haram enggak boleh, tapi aku merokok dengan takdir Allah pak, Misalkan, aku minum khamr dengan takdir Allah, itu tidak diperbolehkan. Paham ya? Berhujjah dengan takdir disyariatkan, dianjurkan ketika ditimpa musibah. Paham ya? Ditimpa musibah justru kita apa? Harus menyandarkan takdir tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa in asabaka syai'un Fala taqul law anni fa'altu kadza lakana kadza wa kadza, walakin qul qadarullah wa masyafa'al. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah bersabda, jika menimpa padamu sesuatu, jangan sekali-kali kamu mengatakan kalau seandainya aku seperti ini, ini saya seperti ini. Kalau seperti itu, ini saya seperti itu misalkan. Tapi ucapkanlah apa? Qadarullah masyafa'al. Kenapa kok dilarang pakai lau-lau yaitu Nah, barakallahu fikum kalau seandainya kalau seandainya eh, fa inna lau taftahu amal syaitan. Karena ucapan lau itu membuka pintu amalan setan. Paham ya? Jadi kalau antum ditimpa musibah, terpleset, jangan tadi kalau nggak lewat jalan ini nggak terpleset. Seringnya orang seperti itu seringnya. Nah, itulah yang harus kita perangi. Dalam artian kita upayakan menyandarkan semua takdir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata kita sudah naruh motor, dikunci motornya juga, diamankan. Kok ternyata dicuri? eh barakallahu fiikum ya qadru masyafal. Itu hukum globalnya seperti itu ya. Tapi kalau melakukan maksiat, melakukan perkara yang haram, kemudian dia berhujjah dengan takdir, ini hukumnya tidak diperkenankan. Apa maksudnya ya? Ewan barakallahu fiikum. Sekarang kita akan masuki rukun-rukun daripada takdir tersebut. Karena beriman dengan takdir itu harus terpenuhi empat perkara. Paham ya? Beriman terhadap takdir harus terpenuhi padanya empat perkara atau empat tingkatan yang dikenal dengan empat tingkatan maratibu al-qadar. Paham ya? Urut-urutan tingkat-tingkatan takdir. Jadi kita harus beriman pertama tentang apa? Ilmunya Allah taala sebelum kita baca nanti. Kedua, tentang tulisan Allah Subhanahu wa taala di dalam Lauhul Mahfuz. Ketiga, tentang kehendak Allah Subhanahu wa taala. Semua terjadi dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, tentang apa? ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya? Anak ulangi, empat maratib atau empat tahapan di dalam beriman terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mengimani ilmunya Allah taala. Semuanya terjadi dengan apa? pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, barakallahu fikum adalah mengenai alkitabah tulisan semua yang sudah terjadi, semua yang terjadi sudah tercatat di dalam Lauhil Mahfudz. Yang ketiga adalah mengenai masyiah, kehendak. Paham ya? Semuanya terjadi dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah mengenai al-khalq, penciptaan. Semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Hamba yang berbuat, perbuatan hamba, itu semuanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kita ciptaan Allah bukan? Naam, perbuatan kita, perbuatan kita juga ciptaan Allah taala. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Ta dan Allah lah yang telah menciptakan kalian dan perbuatan kalian. Dan yang kalian perbuat itu juga ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ingat-ingat ya. Jadi empat tingkatan beriman terhadap takdir. Pertama ilmu, kedua kitabah, ketiga masyiah, keempat adalah apa? Al-khalaq. Paham ya? Nah, ilmu Allah Subhanahu wa taala, catatan Allah Subhanahu wa taala, kehendak Allah Subhanahu wa taala, ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Mau insyaallah ya kita baca satu persatu. Al-martabatul ula, tingkat yang pertama, al-imanu bi ilmillah jalla wa ala, al-azali wa al-al-azali al-abadi. Al-muhit bi kulli syai'. Artinya, beriman dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala yang telah terdahulu dan hingga akan datang. Maksudnya Allah taala mengetahui perkara yang sejak dahulu dan hingga akan akan datang nanti. Allah taala mengetahuinya. Tidak terluput dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Naam, yang apa? Yang mana ilmu Allah Ta'ala al-muhid bi kulli syai', meliputi segala sesuatu. Apa maksudnya ya? Jadi tingkatan yang pertama adalah apa? Al-ilmu. Perhatikan tingkatan-tingkatan takdir itu ada empat. Pertama al-ilmu. Nah, barakallahu fikum nanti upayakan ini dicatat ya. Pertama adalah al-ilmu. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala mengilmui segala sesuatu yang terjadi dan yang belum terjadi dan yang akan terjadi dan bahkan sesuatu yang tidak terjadi Allah Taala tahu bagaimana terjadinya kalau seandainya terjadi. Paham enggak? Allah Subhanahu wa taala mengetahui perkara yang sudah terjadi jelas. Perkara yang belum terjadi juga tahu. Perkara yang sedang terjadi juga tahu. Perkara yang nam tidak terjadi kalau seandainya terjadi tahu bagaimana terjadinya. Itu Allah taala Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu ilmunya. Naam. Siapa yang mengingkari masalah ilmu Allah Subhanahu wa taala sudah kita lewati dari kalangan Al-Qadariyah saat itu tertetusnya eh, munculnya kelompok Qadariyah di Basrah. Naam, yang dipelopori oleh salah seorang yang dikenal dengan antum siapa pencetus pemikiran Qadariyah? Ayo. Ayo Ma'bad Al-Juhani, ahsan. Ma'bad al-Juhani. Itulah pencetus pemikiran Qadaniyah. Nah, saat itu berada di Basrah. Ada salah seorang tabi'in melapor kepada Abdullah Ibnu Umar. Nah, melapor kepada Abdullah Ibnu Umar. Nah, barakallahu fikum. Kemudian setelah dikabarkan bahwasannya di Basrah muncul nah salah seorang yang dikenal dengan Ma'bad al-Juhani yang dia mengatakan bahwasannya innal amra unuf. Semua perkara itu terjadi tanpa dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala atau Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui kejadian perkara kecuali setelah terjadinya. Itulah pemikiran pertama kali yang dibawa oleh Ma'bad al-Juhani. Paham maksudnya ya? Jadi Allah taala la ya'lamu syai'an illa ba'da hudutsihi. Paham ya? Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala la ya'lamu syai'an illa ba'da hudutsihi. Jadi pemikiran qadariyah Nah, saat itu yang dipelopori oleh Ma'bad al-Juhani, nah barakallahu fikum di Basrah menyatakan bahwasannya apa? Bahwasannya Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui kejadian sesuatu kecuali setelah terjadinya. Apa maksudnya? Paham belum? Antum sekarang duduk di sini Allah taala enggak tahu kecuali setelah duduk. Contohnya globalnya seperti itu. Ini pemikiran sesat. Pemikiran yang tidak benar. Pemikiran yang keliru. Bahkan yang benar bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengetahui perkara yang telah terjadi, yang sedang terjadi dan yang akan terjadi. Naam, dan sesuatu yang tidak terjadi kalau seandainya terjadi tahu bagaimana terjadinya. Paham Sesuatu yang tidak terjadi itu kalau seandainya terjadi Allah telah tahu bagaimana kejadiannya itu tahu gitu loh. Dalilnya apa kemarin? Sesuatu yang tidak terjadi kalau seandainya terjadi tahu bagaimana terjadinya. Apa ingat enggak tom Apa? Apa? Hah? Sesuatu yang tidak terjadi. Kemudian kalau seandainya terjadi, tahu bagaimana terjadinya. Hah? Seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Jadi dalilnya mana tadi? Ya. Apa dalilnya? Walau walau ruddu apa? Lanjutkan. Terus walau ruddu walau ruddu belum ada yang hafal loh. Ayo, ayo antum. Walau ruddu la walau ruddu la adu limanuhu anhu innahum Wa innahum lakadzibun. Itu dalilnya. Paham ya? Kalau seandainya mereka dikembalikan ke dunia, niscaya mereka akan ngulangi lagi perkara yang dulu pernah dilarang. Berarti Allah taala tahu kan? Tapi dikembalikan ke dunia enggak? Enggak. Ini menunjukkan bahwasannya Allah taala mengetahui perkara yang tidak terjadi. Kalau seandainya terjadi tahu bagaimana terjadinya. Bayangkan mereka ingin kembali ke dunia. Mau ya? Tapi Allah taala tidak mewujudkan, berarti enggak terjadi kan? Karena tahu juga kalau seandainya dikembalikan ke dunia ngulangi lagi perkara yang dulu pernah dilarang. Walau ruddu la'adu limanuhu anhu wa innahum lakadzibun. Kalau seandainya mereka dikembalikan ke dunia, niscaya mereka akan ngulangi perkara-perkara yang dulu pernah dilarang. Karena apa? Sesungguhnya mereka adalah dusta, bohong. apa maksudnya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Ikhwani fid din, azza wa Jadi perkaranya bukan perkara yang ringan ya, Nah, jadi mengenai ilmunya Allah Subhanahu wa taala ini sangat luas sekali. Kita lihat ai na'taqidu anna Allah 'alima kulla syai'. Eh, kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu. Ini tingkatan yang pertama ya. Tingkatan-tingkatan takdir nanti dihafal ini ya. Ada empat. Pertama adalah ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Nanti catat nanti ya. Ilmunya Allah Subhanahu wa taala maksudnya apa? Maksudnya kita meyakini bahwasannya Allah Ta'ala mengetahui segala sesuatu. Bahkan seekor semut, semut atau semut antum? Semut hitam di dalam lautan yang gelap gulita, di bawah batu hitam. Paham ya? Itu Allah Ta'ala tahu enggak? Tahu. Kalau kita enggak tahu barakallahu fikum kecuali setelah melihat langsung. Itulah Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha mengetahui segala sesuatu. Kita lihat, na'taqidu Allah 'alima kullasyai'. Kita meyakini bahwasanya Allah taala mengetahui segala sesuatu. Alima makana wa mayakun. Allah taala mengetahui perkara yang terjadi dan yang akan terjadi dan sesuatu yang tidak terjadi kalau seandainya terjadi tahu bagaimana terjadinya. Dalilnya tadi itu ingat-ingat ya. Walau ruddu la'adu lima anhu wa innahum lakadzibun. Mahfum? Itu dalil yang menunjukkan kalau seandainya sesuatu yang enggak terjadi tersebut terjadi, Allah Taala tahu bagaimana terjadinya. Na'am barakallahu fikum. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani wa azzakumullah. Kita lihat di sini. al mardabatus tsaniyatu, tingkatan yang kedua. Tingkatan pertama ilmu ya, dikenal dengan al-ilmu tingkatan pertama. Maksudnya kita meyakini Allah Taala mengetahui segala sesuatu. Al-martabatu tsaniyatu, tingkatan yang kedua. Al-imanu bi anna Allah kataba fil lauhil mahfuz ma huwa kainun ila yaumil qiyamah. Tingkatan yang kedua adalah beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mencatat semua yang terjadi sampai hari kiamat di Lauhil Mahfuz. Di mana Lauhil Mahfuz itu? Lauhil Mahfuz di mana? Di sisi Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Di sisi Allah Subhanahu wa taala semuanya sudah tercatat di sana sesuatu yang terjadi, sesuatu kejadian, paham ya? Tercatat di dalam Lauhul Mahfudz yang tidak pernah apa? Tidak akan pernah berubah. Tidak akan pernah diganti kecuali dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Adapun catatan malaikat yang mungkin antum pernah mendengar ya, catatan para malaikat yang ditugaskan untuk mencatat eh na barakallahu fikum bayi yang masih berada di kandungan ibunya dalam artian ketika masih di rahim itu ya. Naam, di situ nanti Allah taala mengutus malaikat ketika sudah apa? bayi tersebut berbentuk. Diutus untuk mencatat rezekinya, ajalnya, kehidupannya, dia termasuk orang sengsara nanti kelak ataukah orang yang bahagia. Nah, catatan itu pun diambil dari mana? Lauhul Mahfud. Nanti akan beliau jelaskan nanti kalau tidak salah pada penjelasan-penjelasan yang setelahnya. Naam, menjelaskan bahwasanya semua catatan malaikat itu saja diambil dari Lauhul Mahfud. Naam. Kapan itu? Ketika pertama kali Allah Ta'ala menciptakan Al-Qalam. Apa itu Al-Qalam? Pena. Awaluma ma khalaqallahu al-qalam faqala uktub. Pertama kali Allah Ta'ala menciptakan pena, Allah Ta'ala mengatakan kepada pena tersebut, tulislah. Penanya berkata, wa ma'aktub. Apa yang harus aku tulis? Akhirnya Allah Ta'ala mengatakan, uktub ma huwa kainun ila yaumil qiyamah. Tulislah seluruh perkara yang akan terjadi sampai hari kiamat. Tercatat semuanya rezekinya, ajalnya, semuanya tercatat barakallahu fikum. Bahkan berkaitan masalah perpindahan takdir, tercatat enggak? Tercatat. Orang sakit berdoa disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika dia sakit takdir Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia disembuhkan dengan seizin Allah Subhanahu wa taala setelah berdoa, itu juga takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, insyaallah? Naam. Jadi sudah tercatat semuanya di dalam lauhil mahfud, Tidak boleh kita merasa putus asa, merasa sedih, merasa kecewa, merasa intinya tidak tenang gara-gara apa? Gara-gara kehidupan dunia. Nah, maksudnya jangan seperti itu. Semuanya harus yakin rezeki di tangan Allah Subhanahu wa taala. Rezeki di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sedikit banyak rezeki itu tidak ada satupun yang murni dari manusia Paham ya? Semuanya dari Allah taala. Hanya saja manusia dijadikan perantara-perantara untuk menyampaikan rezeki tersebut. Paham maksudnya? Kita kerja, punya atasan, punya bos. Apakah rezeki itu milik bos kita? Bukan. Rezeki milik Allah taala. Hanya saja bos atau atasan tadi sebagai sarana, perantara. Eh, barakallahu fikum yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki untuk mengantarkan rezeki kepada kita. Wa illa semua rezeki datang dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala Semua rezeki kecil dan besarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala. enam. Ya, Naam. Ewa, ya, di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Dan seluruh apa saja yang ada pada kalian berupa kenikmatan, kenikmatan rezeki bukan? Datang dari Allah Subhanahu wa taala datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Rezeki itu datang dari Allah langit. Eh, dalam artian Allah Subhanahu wa taala sudah mencurahkan rezekinya dari langit. Nam di antaranya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala Ayo antum? Ayo antum? Antum? Antum? Naam, wa bis samaa'i rizqukum ma tu'adun dan di langitlah rezeki kalian dan seluruh yang dijanjikan untuk kalian. Di langit semuanya. Nah, barakallahu fikum di antara rezeki Allah Subhanahu wa taala yang paling besar adalah surga. Yang paling besar adalah apa? Surga barakallahu fikum karena Allah taala adalah zat yang memberikan rezeki terus-menerus barakallahu fikum hingga binatang-binatang rumput, eh, binatang yang melata yang berjalannya tidak punya kaki, enggak pakai kaki. Seperti apa? Ular, cacing, kadal pakai kaki enggak? Nah, itu semuanya rezekinya tangan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah taala, "Nam wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Dan tidaklah ada binatang-binatang sesuatu yang hidup di muka bumi ini melainkan semuanya rezekinya di tangan Allah Subhanahu wa taala, yang nampak maupun yang tersembunyi. Oh ya, yang nampak maupun yang tersembunyi karena banyak binatang-binatang yang kita nggak melihat. Eh, di dalam tanah banyak sekali Selain cacing itu ada. Paham ya? Cuman kita nggak melihat karena belum nampak, belum muncul. Semuanya rezekinya di tangan Allah Subhanahu wa taala. nggak perlu khawatir. Paham ya? Wah, anak belajar terus ini nanti bertahun-tahun nggak kerja nanti bagaimana ya kalau sudah berkeluarga? Nggak usah mikir itu. Kalau sudah berkeluarga Insya Allah lain lagi urusannya. Paham ya? Rezekinya lancar Insya Allah. kalau tawakalnya kuat. Tapi kalau tawakalnya lemah, udah gelisah dia. Duduk di majelis udah nggak tenang rasanya. Wah, Bagaimana waktu adalah uang ini? ya. Kalau kita tidak, waktu adalah ilmu. Waktu adalah ilmu barakallahu fikum. Dunia secukupnya saja. Secukupnya barakallahu fikum, sisanya akhirat. Kalau nggak percaya bisa buktikan. Paham ya? Kalau nggak percaya bisa dibuktikan nanti kalau sudah berkeluarga. Ya, intinya antum harus meliputi hati itu dengan ilmu terus. Paham ya? Insya Allah tenang. Paham? Ya? Allah tenang. Dan yakin saja karena semua sudah teratur sudah diatur, diletakkan, ditulis, ditetapkan dalam lauhil mahfud. Barakallahu fiikum. Naam. Cuman bedanya apa sih? Kalian dengan orang yang berkeluarga, statusnya. Naam ya? Ya kalian masih bujang, yang berkeluarga sudah berkeluarga, beristri. Itu aja. Wa illa semua rezeki sudah diatur semuanya. Sudah diatur semuanya barakallahu fiikum. Naam. Jadi jangan khawatir barakallahu fiikum. Nanti kerja apa ya? Kerja apa ya? Kita ini belajar terus sejak kecil enggak punya ijazah. Paham ya? Apakah kerja harus pakai ijazah? Kita katakan tidak Enggak harus pakai ijazah. Contohnya apa? Jualan apa? Eh? Jualan tempe, jualan tahu, jualan pukis enggak pakai ijazah. Lancar. Paham ya? Enggak ditanya ijazahmu mana Pak? Kok jualan pukis enggak ada. Paham ya? Jadi enggak perlu kita itu ragu, takut enggak perlu barakallahu fikum na'am. Bahkan bisa dikatakan banyak orang-orang yang sekarang misalnya punya ijazah besar sampai S sekian misalkan. Paham ya? Kemudian justru pekerjaannya lain daripada yang dia tuju ketika dia belajar. Banyak enggak seperti itu? Naam, barakallahu fikum. Ada yang kuliah sampai S sekian, S3, jurusan apa? Teknologi, kerjanya bangunan. Ada enggak kira-kira? Ada barakallahu fikum karena semuanya sudah diatur semuanya. Semuanya sudah diatur enggak perlu khawatir. Enggak perlu khawatir, enggak perlu cemas, tawakal Allah. Insyaallah rezeki itu banyak sekali. Cuman ada yang sudah sampai kepada kita, ada yang belum sampai tak sudah. Paham ya? Banyak rezeki, banyak melimpah. Hanya saja ada yang sudah sampai ke kita, ada yang mungkin belum sampai. Itu semuanya dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Enggak perlu khawatir barakallahu fikum. Naam. Kita lihat berikutnya. Al martabatu satu tingkatan yang ketiga. Yang pertama al ilmu, kedua al kitabah. Seringnya kayak gitu ya biar antum nanti ingat-ingat mudah mengingatnya. Pertama al ilmu, kedua al kitabah. Al martabatu satu tingkatan yang ketiga adalah al masyiah. Naam. Apa maknanya? martabatul masyiati wal iradah, tingkatan kehendak dan keinginan. Semua yang terjadi tergantung dengan kehendak Allah taala dan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan ada pertanyaan ini. Sudah kita lewati juga. Nah, barakallahu fikum semua yang terjadi tergantung dengan kehendak dan juga keinginan Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada ungkapan yang sangat bagus sekali. Nah, barakallahu fikum antum yang lanjutkan nanti. Siap lanjutkan? Nah, masih takana wa illam asa. Masih takana wa illam asa. Terus. Lam akun. Masih takana wa illam asa. Naam. Paham ya? Ini tulis nanti ya. Sering muncul ini ya. Masih takana wa illam asa. Wa masih tu illam tasa lam yakun. Kelihatannya sulit tapi mudah ini. Masih takana wa illam asa tak terjemahkan. Kalau nggak percaya nanti antum saksikan sendiri. Masih takana wa illam asa. Semua yang engkau kehendaki ya Allah pasti terjadi walaupun aku tidak menghendaki. Wa masyi'tu illam tasa'lam yakun. Dan seluruh yang aku kehendaki kalau engkau ya Allah tidak menghendaki enggak akan terjadi. Mudah enggak? Mudah. Coba diulangi terjemahannya. Terjemahannya antum ulangi. Eh, walaupun Eh, apa? Naam. Masih takana wa illam asa. Wa masih tu illam tasa lam pun. <laughs> Nanti ti. Yang lainnya kalau belum tertulis tuliskan ya. Itu sering muncul. Yang sering dikenal dengan apa? Masih ah hamba itu tergantung dengan si Allah Subhanahu wa taala. Kehendak hamba tergantung dengan kehendak Allah taala. Coba bayangkan antum berkeinginan bekerja, berangkat kerja, tapi terkadang pulang lagi. Belum sampai tujuan itu, baru di perjalanan pulang lagi. Itu siapa? Eh, itu semuanya kehendak hamba murni atau di bawah kehendak Allah taala? Hamba berkehendak, punya keinginan tapi di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu yang tepat ya. Jangan sampai seperti kodarnya kodarnya pemikirannya banyak sekali di antaranya hamba itu menciptakan perbuatannya sendiri. Hamba berkehendak tanpa kehendak Allah taala, keliru. Bahkan hamba berkehendak dan punya apa? keinginan. Namun kehendak dan keinginan hamba di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Masyita kana wa ilam asa wa masyitu ilam tasya lam yakun. Artinya seluruh apa yang engkau kehendaki pasti terjadi walaupun aku tidak menghendaki. Dan seluruh perkara yang aku kehendaki jika engkau tidak menghendaki enggak akan terjadi. Benar enggak ini? Benar ini ungkapan yang perlu diperhatikan. Na'am barakallahu fikum seperti itu. Atau istilah yang lain apa? Yang pakai domir huwa, masya Allah kana wa ma lam yasa' lam yakun. Masya Allah kana wa ma lam yasa' lam yakun. Itu juga boleh ditulis, itu juga penting. Masya Allah kana wa ma lam yasa' lam yakun. Apa artinya? Seluruh perkara yang Allah Taala kehendaki pasti terjadi. Dan seluruh perkara yang Allah Taala tidak kehendaki tidak akan terjadi. Apa maksudnya? Ada orang mau mukul antum, sudah ngepal gini tangannya, baru gini, kemudian dia pingsan, bisa enggak? Karena Allah Taala enggak menghendaki. Paham ya? Nah, tapi kalau Allah Taala menghendaki ya kena beneran. Paham maksudnya? Ini dalam artian tergantung dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi, jangan sampai kita menghilangkan kehendak hamba. Ingat-ingat ya, kelompok qadariyah, kelompok sesat mengatakan hamba berbuat berkehendak tanpa kehendak Allah taala. Kenapa? Karena masing-masing hamba menciptakan perbuatannya sendiri. Ini kelompok apa? Qadariyah. Kelompok Qadariyah meyakini bahwasanya masing-masing hamba menciptakan perbuatannya sendiri. Itu ingat-ingat ya, nanti siapa-siapa nak tanya itu. Kelompok Qadariyah berkeyakinan bahwasanya masing-masing hamba menciptakan perbuatannya sendiri-sendiri. Terus bagaimana? Perbuatan hamba tanpa di bawah kehendak Allah taala. Hamba berbuat sesuka dia. Paham ya? Ini kelompok apa? Qadariyah. Ada kelompok berikutnya, kelompok Jabriyah. Nah, jadi jangan sampai keliru, ada qadariyah, ada apa? Jabriyah. Kalau kelompok Jabriyah, nah barakallahu fikum perbuatan hamba majbur, dipaksa. Jadi hamba berbuat itu dipaksa. Antum sholat itu dipaksa. Antum puasa dipaksa. Nah, sekarang kalau orang dipaksa, paham ya? Orang dipaksa, yang namanya dipaksa itu berhak enggak dapat hukuman? Enggak berhak. Berarti orang yang hukum zalim. Kalau seandainya dia dapat hukuman. Misalkan dia bermaksiat, minum khamr, berjudi itu katanya dipaksa katanya. Siapa yang maksa? Sudah ada jalan jelas ya, jalan yang lurus, jalan yang ke kanan ke kiri, dia milih ke kiri. Pilihan dia bukan? Pilihan dia, nggak ada yang maksa. Nah, ini Jabriyah, ingat-ingat. Jabriyah meyakini perbuatan hamba, paksaan hamba itu bagaikan apa? Bagaikan nam barakallahu fikum eh, bulu-bulu yang terpa oleh angin. Kemana angin pergi ikut saja bulu tersebut. Antum tahu bulu nggak antum? Jadi ingat-ingat, Jabriyah apa pemikirannya dari Jabriyah? Apa pemikiran Jabriyah tadi? perbuatan hamba dipaksa. Paham ya? Perbuatan hamba paksaan. Siapa yang maksa? Allah kata mereka. Allah musta'an. Kok berani-beraninya mengatakan seperti itu? Kalau qadariyah lain, sebaliknya qadariyah. Kalau qadariyah mengatakan bahwasanya apa? Hamba menciptakan perbuatannya sendiri-sendiri. Hamba berbuat tanpa kehendak Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, al-qadariyah dijuluki dengan apa? Majus adil ummah. Al-qadariyah gelarnya apa? majus hadil ummah, majusinya umat ini. Karena majusi ingat-ingat kelompok majusi meyakini bahwasannya anna fil alam nam khaliqan. Bahwasannya di alam semesta ini khaliqain, ada dua pencipta. Khaliqul khair wa khaliqus syar Apa itu ya? Majusi meyakini bahwasannya di alam semesta ini ada dua pencipta. Pencipta kebaikan dan pencipta apa? kejelekan. An-nur, cahaya itulah yang menciptakan kebaikan. Paham ya? az itu yang menciptakan apa? Kegelapan. Yang menciptakan apa? Kejelekan. Karena ulangi sekali lagi, kenapa orang-orang Qadariyah dipermisalkan seperti orang-orang Majus? Karena orang-orang Majusi meyakini di alam semesta ada dua pencipta. Nah, Qadariyah malah lebih parah. Karena Qadariyah meyakini masing-masing hamba menciptakan perbuatannya sendiri-sendiri. Berarti pencipta banyak enggak? Banyak. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan al itu majus hadil ummah. Qadariyah ini adalah majusinya umat ini. Naam. Eh, apa kata Rasulullah? In maradu fala ta'uduhum wa in matu fala tatba'u janazatahum. Artinya apa? Jika sakit enggak usah dijenguk kata Rasulullah. Jika mati enggak usah diikuti jenazahnya. Allah musta'an itu ancaman sangat berat. Karena qadariyah meyakini bahwasanya hamba menciptakan perbuatan sendiri. Jadi antum berbuat itu tanpa kehendak Allah taala. Tapi ya kehendakmu sendiri gitu loh. Yang benar bagaimana? Yang benar ahlus sunnati wal jamaah. Jangan sampai keliru ahlu sunnah wal jamaah meyakini hamba punya keinginan, punya kehendak, punya pilihan. Namun semua itu dibawa kehendak Allah Ta'ala. Ini yang benar, yang keliru ya. Ahlu sunnah wal jamaah berpendapat bahwasanya hamba punya pilihan, punya kehendak, punya keinginan, hanya hanya saja seluruhnya tergantung dengan kehendak Allah Ta'ala. Jabriyah mengatakan perbuatan hamba dipaksa. Antum misalkan Naam sholat dipaksa, puasa dipaksa. Paham ya? Ada orang minum khamar dipaksa katanya. Eh? Kemudian misalkan ada orang misalkan ngasih petunjuk, "Pak, kalau lewat jalan ini ada lubangnya, hati-hati, Pak. Yang ini halus mulus." Misalkan, lewat jalan satunya ini halus mulus, enggak ada lubangnya. Dia kira-kira milih yang ada lubangnya atau milih yang yang uh, halus? Kira-kira milih yang mana? Orang tua orang tadi. Yang halus berarti punya pilihan. Antum dihadapkan di antum sekarang barakallahu fi di hadapan antum, ada dua mangkok satu nasi lauknya ayam, satunya nasi lauknya tempe. Misalkan. Biasanya ya ini kembali yang normal aja ya. Biasanya milih yang mana? Milih yang ayam karena menunjukkan orang itu punya pilihan gitu loh. Ini menunjukkan orang punya pilihan. Jadi yang meniadakan pilihan seperti Jabriyah tadi, nggak punya pilihan, pokoknya dipaksa gitu, keliru. Paham ya? Buktinya dia aja kalau ditawari makanan milih yang enak. Ya enggak? Kalau ditawari jalan milih yang jalan yang halus menunjukkan hamba itu punya pilihan. Hanya saja pilihan hamba, kehendak hamba, keinginan hamba di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala itu pendapat yang kuat, pendapat ahlu sunnah wal jamaah. Jangan keliru ya. Nah, barakallahu fikum. Jadi ada tiga pendapat. Pendapat ahlu sunnah, pendapat yang benar. Hamba punya pilihan, punya kehendak, punya keinginan namun di bawah kehendak Allah taala. Dihafal itu. Pendapat qadariyah, hamba berbuat berkehendak, dia sendiri yang menciptakannya tanpa ada keterkaitan dan kehendak Allah taala. Jabriyah mengatakan hamba berbuat itu adalah paksaan. Jadi hamba berbuat itu dipaksa, enggak punya kehendak, enggak punya keinginan, enggak punya kemauan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu, itu Jabriyah. Allahul musta'an. Ini sekedar menjelaskan biar nanti enggak keliru karena yang namanya kehendak dan keinginan itu penting sekali. Yang namanya perbuatan tidak akan terwujudkan kalau tidak terpenuhi dua syarat. Apa dan apa? Yang namanya perbuatan tidak akan terwujudkan kecuali harus terpenuhi, dua syarat apa dan apa? Niat. Hah? Niat. Niat toh? Keinginan. Keinginan dan kemampuan. Kemampuan. Niat-niat dulu. Al-fi'lu la yakunu illa bi amrayn. Perbuatan tidak terjadi kecuali dengan dua perkara, yaitu apa? Al-istita'ah wal iradah. Kemampuan dan keinginan Antum sekarang ini ya, tahu mic ini ya, mic ini. Ini antum angkat kuat enggak? Tapi kalau enggak ingin, terangkat enggak kira-kira? Enggak terangkat. Karena enggak ada keinginan. Paham ya? Ada batu besar di hadapan antum. Antum ingin ngangkat, oh, pokoknya tak angkat ini, tapi enggak punya kemampuan, enggak terangkat. Oleh karena itu perbuatan, perhatikan baik-baik, ya. jangan senyum-senyum aja ya. <laughs> Nah, barakallahu fikum. Yang namanya perbuatan tidak terjadi kecuali harus terpenuhi dua perkara keinginan dan kemampuan. Catat. Keinginan dan kemampuan. Nah, barakallahu fikum. Kalau nggak ada kemampuan kok ingin, enggak akan terwujudkan. Paham ya? Ada di hadapan antum nasi satu piring gitu. Nah, mampu makan mampu kalau makan tuh mampu, cuman nggak ada keinginan. Paham ya? nggak terjadi juga. Atau sebaliknya, satu piring ya, satu piring lauknya enak juga, nah keinginan ada. Nah, barakallahu tapi nggak mampu. Enggak mampu mungkin karena sakit. Paham ya? Mungkin karena halangan yang lainnya. Itu ada satu piring itu satu mangkok bakso lah sudah taruhlah bakso. Paham ya? Nah, kemudian antum ingin makan, keinginan itu ada tapi sakit, enggak punya kemampuan, ya enggak makan. Paham ya? Karena perbuatan tidak terjadi kecuali dua perkara tadi, al-iradah wal istita'ah. Keinginan dan apa? Kemampuan. Mafhum salah ya? Naam. Itu penjelasan mengenai tingkatan yang ketiga. Nah, ulangi sekali lagi Tingkatan keimanan terhadap takdir yang ketiga adalah adalah apa? martabatul masyiah wal iradah. Yaitu tingkatan kehendak dan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Semua terjadi dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. masyaallah Allah, kan wa ma lam yasha'lam yakun. Seluruh perkara yang Allah taala kehendaki pasti terjadi dan seluruh perkara yang Allah taala tidak kehendaki tidak akan terjadi. Masyi'ta kana wa illam asya' wa masyi'tu illam tasya' lam yakun. Paham ya? Naam itu perlu diperhatikan baik-baik agar kita tidak keliru di dalam memahami. Al-Qadariyah julukannya apa tadi? Gelaran gelarnya? Apa? Al-Qadariyah gelarnya apa tadi? Apa gelarnya tadi? Allah musta'an, Allah musta'an. paham soal sul jawab. Paham pertanyaan setengah jawab kalau enggak paham? Pahami baik-baik. Anak pertanyaannya perhatikan. Perhatikan. Al-Qadariyah gelarnya apa tadi Yusuf? Digelarnya apa Qadariyah tadi oleh Rasulullah? Apa gelarnya tadi antum? Apa? Wallahu alam, wallahu musta'an. Ulang-ulang ya, udah ulang-ulang ini. Ini pun diulang-ulang, coba enggak diulang-ulang. Apa antum? Wallahu a'lam. Antum ingat apa? Majus hadil ummah, majusinya umat ini. Kenapa kok digelari majus hadil ummah? Karena ada keserupaan. Majusi itu keyakinannya di alam semesta ada dua pencipta, pencipta kebaikan dan pencipta kejahatan atau keburukan. Pencipta kebaikan cahaya. Jadi kalau muncul matahari itu cahaya mereka beribadah. Terbenam mereka beribadah. Jadi an-nur itu katanya cahaya itu adalah apa? pencipta kebaikan. Az-zulmah kegelapan pencipta apa? kejelekan. Ingat-ingat ya. Nah, qadariyah meyakini bahwasannya masing-masing hamba menciptakan perbuatannya sendiri-sendiri. Ada kemiripan enggak? Kemiripan. Bahkan qadariyah lebih parah. Karena pencipta banyak gitu loh. Apa maksudnya ya? Jangan sampai lupa ya. Apa gelarnya tadi qadariyah? Apa? Ya majus umat ini tanya jawabnya gitu majusinya umat ini. Paham ya? Gelar-gelar seperti itu perlu diperhatikan ya, karena sering muncul di dalam istilah atau dalam artikel ada majus hadil ummah al-qadariyah, Yusuf hadil ummah. Ada juga. Yusufnya umat ini ada juga, Yusufnya umat ini. Yang digelar Yusuf hadil ummah. Siapa itu? Ayo, Jarir bin Abdullah al-Bajali. Jarir bin Abdullah al bazali digelar yang Yusuf Hadil Ummah. Karena memang wajahnya sangat ganteng sekali. Digelar yang Yusuf Hadil Ummah. Yusufnya umat ini, jangan tertawa ini beneran ini. Paham ya? Catat kalau nggak tahu catat. Ayo Yusuf Hadil Ummah. Siapa tadi? Jarir bin Abdullah al bazali Nah, kemudian ada lagi nggak yang pakai lafaz Hadil Ummah? Amin Hadil Ummah. Orang terpercayanya umat ini. Nah, aminun hadil ummah. Amin hadil ummah. Orang terpercayanya umat ini kata Rasulullah. Siapa itu? Ewa eh, Abu Ubaidah Ibnu Jarrah. Abu Ubaidah Ibnu Jarrah radhiyallahu anhu. Itu gelar-gelar seperti itu kadang muncul seringnya. Paham ya? Jadi majusi umat ini siapa? al qadarinya Amin hadil ummah siapa? Abu Ubaidah Ibnu Jarrah. Yusuf hadil ummah siapa? Jarir bin Abdullah Al-Bajali. Tulis, tulis. Nah, barakallahu fikum. Jarir bin Abdullah al Bazali. Nah, barakallahu fikum. Bisa nulis kan? Tulis barakallahu fikum. Naam, seperti itu. Nah, qayyidil ilma bil kitabah. Ikatlah ilmu dengan tulisan. Itu istilah-istilah penting kadang muncul di berbagai artikel atau tulisan biar nanti paham gitu ya. Naam, barakallahu fikum. Kemudian al-martabatus rabi'atu. Tingkatan yang keempat. Tingkatan yang keempat dari tingkatan-tingkatan beriman dengan takdir martabatu khalqil asya fi awqatiha al muqaddaratilaha Tingkatan yang keempat adalah al khalq istilahnya. Pertama al ilmu, kedua apa? Al kitabah, ketiga apa? Al masyiah, keempat al khalqu. Paham ya? Penjelasannya apa? Martabatul khalqil asya, tingkatan penciptaan segala sesuatu fi awqatiha pada waktu-waktunya al muqaddaratilaha yang sudah ditentukan. Semuanya sudah ditentukan dan sudah ditetapkan. Dan Allah Ta'ala lah yang menciptakannya. Kullu syai'in fi waktihi. Segala sesuatu tepat pada waktunya. Kullu syai'in fi hinihi. Alladhi qaddarahu Allahu Jalla wa'ala. Segala sesuatu pada saatnya. Yang Allah Ta'ala menakdirkannya. Coba bayangkan sekarang. Orang nanam padi. Itu nggak mungkin begitu tanam langsung panen. Paham ya? Karena ada waktu-waktunya, ada saat-saatnya Allah Ta'ala misalkan menakdirkan setiap tiga bulan panen misalkan. Seperti itu seringnya ya. Ada juga mungkin jenis padi yang ditanam itu panennya setelah lima bulan. Semua sudah apa? Teratur. Semuanya sudah Allah taala na'am barakallahu fikum tetapkan sesuai dengan waktunya dan juga masanya. Fala khaliqa ma'ahu subhanahu wa ta'ala, Gak ada pencipta satupun yang bersama Allah Subhanahu wa taala. Semuanya siapa yang menciptakan? Allah Subhanahu wa taala. Si fulan menciptakan pesawat katanya. Si fulan menciptakan mobil. Si fulan menciptakan motor balap misalkan. Nah, itu maksudnya menciptakan apa maksudnya di situ? Hah? Merubah ya, merubah. Maksudnya merubah bagaimana? Memindahkan sesuatu barang yang belum jadi kemudian dia susun menjadilah barang yang dikenal dengan pesawat atau misalkan mobil atau motor. Kalau menciptakan dari enggak ada itu enggak ada. Paham ya? Maksudnya menciptakan sesuatu yang enggak ada, tiba-tiba langsung ada gitu enggak mungkin dalam manusia. Paham itu ya? Kecuali dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah Subhanahu wa taala bagaimana? Kun fayakun. Jadi maka jadilah. Tapi kalau manusia itu tidak menciptakan tapi mengubah. Mengubah barang yang belum jadi kemudian disusun menjadilah barang yang sudah jadi. Apa maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum walaupun dia misalkan bergaya bisa atau misalnya eh, kelihatannya tong eh, kayu kemudian diubah menjadi ular, itu biasanya pakai ilmu sihir. Namanya wa illa tanpa bantuan setan mereka enggak mampu. Nah, barakallahu fikum Allah musta'an. Kecuali dengan seizin Allah Subhanahu wa taala itu lain lagi urusannya. Yang jelas kesimpulannya segala sesuatu Allah taala yang menciptakannya. Qala ta'ala Allah taala berfirman Allahu khaliqu kulli syai'. Allah lah yang menciptakan segala sesuatu. Wa huwa 'ala kulli syai'in wakil. Dan ialah zat yang Nah barakallahu fikum menguasai segala sesuatu dan mampu untuk menciptakan segala sesuatu. Wa qala wallahu khalaqakum ma ta'malun. Dan Allah telah berfirman, dan Allah lah yang telah menciptakan kalian dan perbuatan kalian. Dan yang kalian perbuat. Jadi kita berbuat itu ciptaan Allah Ta'ala bukan perbuatan kita. Kita ciptaan siapa kita? Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Perbuatan kita? Makhluk bukan? Makhluk. Nah, yang menciptakan perbuatan kita? Makhluk bukan? Perbuatan kita makhluk bukan? Yang menciptakan perbuatan kita makhluk bukan? Bukan. Jangan sampai keliru ya. Yang menciptakan perbuatan kita adalah Allah Subhanahu wa taala, Al-Khaliq. tu'minu bi anna kulla shay'in fa huwa makhluqun lillahi azza wa jal. Maka hendaknya kau beriman bahwasanya segala sesuatu itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala, makhluk milik Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya milik siapa kita semuanya? Milik Allah Subhanahu wa taala dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalilnya kita semuanya milik Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah sekali, pendek, singkat, simpel, ringkas, mudah dihafal, tanpa melihat Al-Qur'an pun sudah sering dengar. Kita milik siapa? Dan kita semuanya akan kembali ke mana? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tahu diam dulu ya. Nah, dalilnya mana dalilnya? Sangat pendek, singkat, simpel, ringkas dan sering mendengarnya. Dalilnya mana? Naam, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Benar enggak? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ayat bukan itu? Ayat bukan? Ayat. Dalam Al-Qur'an potongan. Paham ya? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pendek. Paham ya? Artinya apa? Sesungguhnya kita semuanya milik Allah dan hanya kepada Allah kita semuanya akan kembali.